Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah نفعنا الله به وبعلمه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فصل والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يجب الغسل Fasal ingkang badhe kita bahas injang punika menika salah satu pembahasan ingkang radi gharib jarang terjadi sehingga mungkin saya akan lebih mempercepat pembahasan ini. Inggih punika bagaimana hukum membasuh khufain. Khufain niku nek caranipun kiai-kiai riyen nek mestani muzah loro. Muzah niku nyuwun ngapunten nek aslinipun Kula alhamdulillah nanti ditumbasaken rencang pas haji niku. Muzah niku sepatu kulit. Saya katakan sepatu kulit sebabipun memang aslinipun muzah di zaman Rasulullah itu terbuat dari kulit. Yang kalau di Arab Saudi sana itu digunakan khususipun di zaman Rasulullah niku nek menawi ngadepi musim-musim dingin. Menawi kula jenengan teng Madinah niku zaman sak menika mawon saged dibahas, saged dipun angen-angen. Nek wayah dingin niku masyaallah, ngantos suku niku ngantos do mletek-mletek. Lah maka di dalam di dalam syariah Islam dikenal lubsul khuffaini, memakai muzah loro. Mungkin insyaallah sanes wekdal mungkin kula kula kula kula kula pen kula betaken contone. Lah menggunakannya itu lalu ketika wudhu mboten usah dicopot. Tapi sing dibasuh namung muzahnya saja itu atau sepatu yang kulit itu tadi itu kenging-kenging mawon. Jaizun boleh. Hal ini berkenaan riwayat sahihah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu di dalam hadis nomor 380 dan Imam Muslim 272. An Jaririn radhiyallahu anhu annahu bala thumma tawaddu'a wa masaha ala khuffaihi. Faqila lahu taf'alu hadha? Faqala na'am. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Suatu ketika sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu niku pipis. Al pipis is kencing. Ngoten nah, ngenyang ngapunten. Pada waktu pipis rampung beliau summa tawaddaa. Dan niki akhlaknya para sahabat. Selagi menindakno sesuatu sing batal ke wudhu niku mboten dangu-dangu langsung wudu modelipun. Niki nek sakit monggo dipun praktekkan. Guru kula riyen wekdal ngaos sering dawuh di antara sesuatu hal yang yusab bibul futuh gampang ke hati niku kebuka adalah ing dalam nindakno wudhu niku dawam. Setiap hari niku ojo sampai dangu-dangu libatal batal niku ampun ngantos. Lah niki latihane. Panjenengan setiap bebucal napa pokoke tenggene kamar kecil sing kira-kira nindakno sesuatu sing batalaken wudu. Medal niku ampun ngantos boten boten wudu. Diusahakan. Pun medal nonton dalam keadaan suci niku mangke nek pun kulino, panjenengan niku kaya dene pun pipis ning dereng cewek. Niku saking kulinane mangke lho kok banyune kok sithik men to nggih wudu ra iso. Sampai duwe rasa gelisah kalau kita tidak wudu. Niku diantara sesuatu yang Yusuf bibul futuh. Futuh niku apa to? Futuh niku kebuka. Futuh niku sesuatu sing kebuka pun kebuka mana ini ku urip atine urip. Lah, ngalamat atine urip niku Allah akan memberikan beberapa hal yang terpenting di dalam hati seseorang. Yang pertama, ini niku nek ngalamat atine kebuka. Niku nomor siji boten mengkonsentrasikan seluruh kepentingan hidupnya ini untuk di dunia. Bugawe semangat luru duitnya pinter ning tujuane kanggo ibadah iku kencenge padha karo nalika bahkan melebihi kekencengane ngasilno niku wae. Kepengin oleh duit akeh ning ya kepengin sedekah ya sak pol-pol ya kepengin nindakno kesaenan sak pol-pol. Lah Lalu yang kedua alamat hati yang hidup, yang yasroh sadrahu lil Islam niku, di antarane ati wong kebuka niku allaja ila daril akhirah. Jadi setelah tidak mengkonsentrasikan hidupnya itu untuk melulu nongang donya, dia akan mengkonsentrasikan untuk kepentingan akhirat. Nyekolah ke anak, ya di sekolah ke neng mikire Muga-muga anakku besok dadi anak sing soleh. Ora kok perkara ngasilno duit tok. Jadi konsentrasinya bukan untuk piye supaya sok aku tuwakku ana sing rumatno mboten niku. Mikire akhirat. Lalu tanda yang ketiga hati yang telah yasroh itu tadi yang telah menjadi jembar menjadi napa padang sebab agami dibuka kali Gusti Allah ngalamat ati sing futuh niku al isti'adat lil mauti qabla maji'ihi ujug-ujug atine niku sing dipikir niku sesuk nek aku mati iku sanguku apa jadi konsentrasinya akhirnya niku mensibukkan diri sehingga nek umpama nyekel duit transaksi dagang umpamane itu dia akan membuat bagaimana umpama sesuk aku mati iki aku tanggunganku iki beres Paling tidak iki aku ndek utang, aku kudu tak tulis. Kados kula nanti dipunceritakaken kalih Maulana Habib Syekh. Beliau memiliki orang tua yang luar biasa bernama Habib Abdul Qadir. Salah satu mana kipe Habib Abdul Qadir niku duit-duit piro mawon niku ditulis. Dari mana berasal? Untuk apa? Itu ditulis kabeh. Niki nah, biasane isane kaya kene nyun ngapunten nggih, nyun ngapunten niki ora ngomong nabi Abdul Qadir. Lepas dari itu, isane ngitung iku nek sithik. Ala <laughs> wis duwite berjuwil-juwil ngentene watuk wae oleh duit ya watakane iku rada kangelan. Duwite nek ndinggon duwe niki setiap hari ditulis aku oleh duit 100.000. 100.000 iki digunakno iki digunakno iki digunakno jadi ketika beliau tidur umpamanya, itu umpama duwe kekurangan pira, duwe kelebihan pira itu sudah ketol. Jadi umpama sewaktu-waktu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu para ahli warisnya itu akan jelas dalam memikirkan ini. Beda, awak dhewe iki kudu mikir ngeten iki. Lah latihane sebab napa? Kenapa orang-orang seperti ini kok mikir no nulisnya tadi? Sebab mikir nih aku sesuk mati iki cetha Sebab almar'u muallakun ala ini. Wong mati niku besok digantungno karo utangnya iku beres apa ora. Rasulullah niku nate kok Arab nyolati tiang sing sedo niku Rasulullah wong ranten Rasulullah nggih ngerti. Hal alaihi dainun? Apakah uang iki duwe kewajiban bayar utang? Sahabat, "Na'am ya Rasulullah, nggih nggih ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Shalli alaihi." Salat kowe karo wong iki. Bukan berarti Rasulullah menya, men, men, men, tidak memperbolehkan salat. Ning Rasulullah seolah-olah beliau seolah-olah nyun ngapunten tidak melarang tetapi membahasakan Aku mbok salatana kaya apa nek jende tanggungan semun urusan utang ya tetep rodok kangelan. Salatlah kamu kalian sekalian. Lalu Sayyidina Ali membaca gelagat itu, lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, fa alayya qadha'uhu." Saya yang harus, saya yang yang menggantikan itu ya Rasulullah, saya yang nanti melunasi. Oh iya kalau begitu, mari kita salat. Jadi ini menunjukkan memang konsep untuk mikir no akhirat itu ora kok berarti wiridane terus dina medhotno tasbih telu niku ora. Terus bathuke ngantek mentileng niku ora. Jadi kehidupan kita macam-macam. Ya ana ana sahabat sing kaya Abdurrahman bin Auf. Ya modele ya sregep bugawe ya duwite akeh, ini ya sregep berjuang, bahkan nanti yang akan ngurusi putra-putra keluargane Rasulullah, garwa-garwa Rasulullah sing ditilar ini nanti Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah telah meninggal dunia. Jadi bukan kok ndung saya keartikan wong sing kebuka atine mikir akhirat ndung lepas nombo gawe malah sregep nih, neng ning mikirno akhirate luwih kenceng ngono lho. Maksud nggih? Maksud nggih? Kembali kepada Habib Abdul Qadir tadi, kita mendapat contoh yang luar biasa bahwa beliau niku orang-orang seperti mereka niku hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hitunglah diri kalian sebelum kamu dihitung orang niki nyuwun pangapunten kadang ngeten-ngeten niki disepelekaken Dulu ada seorang sahabat, saya mendapat kisah ini bahkan mendapat tulisan langsung dari Habib Novel, Habib Novel Al Idrus yang biasa pengajian di Al Hidayah. Beliau menukilkan salah satu riwayat sahihah seorang sahabat yang bernama Sabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Ini orang istimewa, awak dewi nek kerumun cerita iki aja melu-melu. Sebab niki istimewa kula sampean niku mewasi ora istimewa nggih nyun ngapunten. Olak-walik iki kok dadine. Sabit ibn Qais ini seorang sahabat yang memiliki keluak keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya, ini saya tak cerita, saya masih ingat ceritanya di waktu itu turun ayat yang di dalam ayat itu diterangkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu saat terus ini ayat sing nerangno ojo nanti. Kue ki banterno suaramu di atas suara Rasulullah. Sebab nek banterno suaramu di atas suara Rasulullah habita amalukum. Rusak amalmu itu tidak diterima kali Gusti Allah. Maaf nggih. Hayyan au mayyitan. Kata-kata ini berlaku pada sahabat di waktu Rasulullah hidup ataupun telah meninggal. Ojo banter ke suaramu di atas bahasa itu. Itu digunakan sahabat jogo akhlaknya di sisi Rasulullah. Dari mulai Rasulullah hidup sampai beliau pun meninggal masih dijogo akhlak itu. Contohnya, siji tempo Sayyidah Aisyah niku mirengaken wonten swara tembok sandinge Rasulullah makome Rasulullah niku wonten tangga sing temboke niku didodok-dodok ning banter ya kados ya nyun ngapunten mungkin maku tah napa duok duok duok ngoten niku lalu Aisyah mengutus seorang jariah seorang wanita budak yang intinya ya seorang wanita yang dikon sama Aisyah untuk berkata sama orang tadi La tu'dhu Rasulullah. Pak, jangan kau menyakiti Rasulullah. Ini akhlaknya seorang Aisyah. Kira-kira nek kula sampeyan dibandingno karo Aisyah iki apa-apane? Ora ana apa-apane nek bab ngerti bab um-, umpama bab-bab bab-bab gaib niku. Niki Aisyah menjaga akhlak beliau di antarane jaga-jaga kasih makome Rasulullah itu bising. Bahkan di waktu itu Sayyidina Umar ibn Khattab ketika menjabat menjadi khalifah di Masjid Nabawi ono wong ngomong banter. Akhirnya dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kemari kamu. Kowe wong ndi? Jawabnya pokoknya mboten tiyang Madinah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Andai engkau menjawab kamu ini orang Madinah, maka aku pukul kepalamu itu." Alon-alon kok ngene iki. Ngoten nek cara bahasa, Niki akhlak seperti ini telah ada di zaman Allah Subhanahu wa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi swaramu iki lho diarehake. Lah Sabit Ibn Qais niki sahabat sing memang suwanten niki banter, modele kaya wong desa niku lho. Man bada faqad jafa. Sebab wis kulino swara banter. Nek kota kan alon-alon masalahe omahe mepet-mepet. Nek desa kan ora. Tukino ngono lho buantere masalah. Akhire swara iki dadi kulino. <laughs> Ngomong nak sandingan ya banter no ngono tuh kaya nak sandingan. Hale wis pokoke alamate wong nek suarane banter niku. Ayo. Ya kan. Jadi ya kula wangsulno. Akhiripun saestu Sabit Ibn Qais niku mireng kaya ngono itu seolah-olah dia itu yang disindir. Seolah-olah dia itu yang mendapatkan kata-kata itu tuh untuk beliau. Wah langsung melayu wis, melayu. Wedine nama Rasulullah khawatir nek ayat itu untuk dia sehingga dia khawatir amalnya semua rusak. Sampai tekan ngomah diceritakan istrinya disuruh untuk mageri awake yang pada waktu itu langsung menghukum diri manggon nok gone kandangnya jaran. kandangnya dewi. Dewi wis pokoke aku mau kumpul uang, dewi aku kumpul jaran wae suaraku buandere kaya ngene aku rusak amalku begini-begini. Nah terus piye Mas? Wis iki pokoke pagren jaran napa kok jaran? Kandange iki pagren aja sampe aku iso metu kok kene, aja sampe ana wong mlebu. Akhirnya tenan dipuwaku. Suatu ketika ditanyakan oleh sahabat, di mana Sabit ibn Qais? Dia menghukum diri. Karena kemarin merasa bahwa dia dieling no sama Allah, suaranya ku memang ku Lah kuatir ku nek ngomong banter meneh nak sandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun itu, lalu Rasulullah mengutus salah satu sahabat untuk berkata kepada Sabit ibn Qais, "Wahai Sabit, sebenarnya itu bukan untuk dirimu." Lalu bahasa itu di nampak di waktu niku wonten pesan saking Rasulullah, wahai Sabit ibn Qais, tidakkah engkau berkeinginan untuk bersama dengan diriku di akhirat? Sabit ibn Qais mengatakan, "Oke." Maka seolah-olah nggih ngapunten, Sabit ibn Qais niku bukan hanya tidak diampuni oleh Rasulullah atau dimaklumi oleh Rasulullah, tetapi dari sifat rumongsone itu Rasulullah mengasih sebuah keistimewaan untuk penawaran kepada Sabit ibn Qais besok no akhirat kumpul bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad sebab duwe rasa akhlak nih wow. Lah akhlak seperti inilah yang nanti akan dikembangkan dening para ulama bukan berarti mengkultuskan kepada ulama tetapi memang kita diajarkan akhlaknya para sahabat dengan Rasulullah itu mari kita tiru kita terhadap guru-guru kita terhadap orang tua suaranya aja dibanterke bahkan wahfid janahu jan wahfid janahaka lil mukminin jadilah orang yang sesama orang iman niku sing kira-kira nglembrereh ngoten lho ya nek kira-kira memang niku kula sampean pada keadaan yang tidak khusus nek pada keadaan khusus yo ya banter yo ya maklum maklum mawon. Ana wong nyolong masuk jenengan nyolong Mas. Ha ngene ya malah mumet niki polisine ya malah. Nggih Pak. Ha yo ya ngono malah. ya mestine nyolong kowe ya, ngono to mestine biasa. lalu Sabit Ibn Qais ini nanti memiliki satu keistimewaan yang luar biasa. Beliau perang. Pada waktu perang beliau meninggal dunia setelah meninggal dunia salah satu sahabat itu mimpi ketemu Sabit ibn Qais. Di dalam mimpinya beliau berkata, "Mas, tolonglah diriku ini. Satu, merdekakanlah budak yang ada di rumahku itu. Yang kedua, niki cerita sahabat loh, niki saestu, kata fit tafsir. Dikatakan yang kedua, sebenarnya aku memiliki hutang terhadap si A. Taruhlah si A gitu. Ini belum saya lunasi. Tetapi ketika aku meninggal, saya memiliki salah satu harta pemilihan saya, yaitu pakaian perang. Lah ketika aku meninggal, pakaian perangku itu diambil oleh temanku, namanya si B. Ngomong karo Abu Bakar As-Siddiq, torong supaya urusanku ini diselesaikan oleh beliau. Lalu Abu Bakar Siddiq dipun, paringi pirsa, "Ya Abu Bakar, aku tadi malam bermimpi bermini begini-begini." Oh, benar, itu memang benar. Lalu seperti wasiat itulah Abu Bakar Siddiq memerdekakan budak Sabit ibn Qais tadi dan pakaian perang sing dipun pendet koncone tadi yang B tadi diambil dijual untuk melunasi utangnya A. Wa kadza kama qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu sampai beliau mengatakan dulu di zaman kami masih hidup di zaman para sahabat ada orang-orang meninggal yaitu Sabit ibn Qais yang mampu melaksanakan tugas dia ketika hidup nyaur utangi. Uh. Niki nyuwun pangapunten niki adalah untuk urusan orang-orang sing khusus. Aku lah sampean ya aja melu-melu. Wah, sok aku nek mati wae tak wasian karo bojoku. Istriku. Wah, jangan kau nikah lagi ya. Ngono paling ngono tok. <laughs> Iku jeling-eling ya. Eh. Lah kula sampean niku benjing nek menawa mati yo ya mati tenan ngono lah. Nek wong model-model ngono ku ahya indarabihim yurzakun. Zaman sakniki ku arang wong-wong ngandel-ngandel. Apa ya Rasulullah kok iso rawuh? Lho lho lho lho kok ora ngandel ki piye? Dul dul. Hei hei. Sampeyan ngandel Isra Mi'raj apa ora? Kanjeng Nabi diwajibkan salat limpin seket wekdal niku sing njaluk keringanan sapa? Nabi Musa alaihi salam niku sedane men kapan ngono lho iku cekelen sing tenanan. Arwahuhum muqaddasah indallah. Rohnya itu muqaddasah indallah disucikan di sisi Allah dan bisa seperti itu. Nah, mengerang andel ya mati ya sih. Terus kenalan kono. Ngoten nah, nih, entek aneh. wong ngomong karo wong-wong awak dhewe iku nek ra ngandel mang mati ya. Sih, <laughs> ngono mawon. Mati niku ora mungkin ora kenal kok. Eh, eh ana ya malaikat temenan, Del. Eh, <laughs> malaikat orang ngantuk. Eh, mumet. Lah terus napa kok dados intinipun wudu niku. lah di sini ini sahabat yang bernama Jarir ini ketika pipis mantun langsung wudu. Pada waktu wudu beliau itu pada waktu basuh kakinya atau ngusap kakinya niki boten digebyur langsung tapi beliau masih memakai muzah tadi, sepatu kulit tadi Lalu ditanya, lo lo lo lo, kue kok ngene fakila lahu? taf alhada, Kamu kok melaksanakan seperti ini? Ini gimana ini? Wudunya kamu gimana ini? Keke <laughs> Lalu sahabat Jarir mengatakan, "Saya melihat Rasulullah pernah melaksanakan seperti yang aku laksanakan. Beliau suatu ketika kodil haja pipis seni buang air kecil lalu Rasulullah wudhu Lalu Rasulullah mengusap muzahnya seperti yang aku lakukan saat ini. Jadi nindakno ngoten niku kenging gitu ngoten. ning niki mangke ada batas-batasnya, ora setiap sepatu ngoten niku. Lah modele pripun? Salah satune wonten syarat tiga yaitu ayyabtadi alubsahuma ba'da kamali thaharah oleh mbak ngusap muzah atau sepatu kulit tadi untuk menggantikan gebyur kakinya itu ketika syarat yang pertama nalika ngenggone muzah itu dalam keadaan dia dalam keadaan suci. Jadi wonge dalam keadaan wudhu terus dipakai itu baru boleh diusap seperti itu karena ini diriwayatkan dari Imam Al Bukhari radhiyallahu taala anhu Dikatakan Anil Mughirah ibn Shu'aibah ibn Sya'bah radhiyallahu taala qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailah fi masirin fa afraghat fa afraghtu alaihi min al idawa fa ghassala wajha wa ghassala dira'ai wa masara bi ra'si summa ahwaitu li anzi'a khufai fa qala da'huma fa inni akh adkhaltuhuma tahiraini masaha alaihima diriwayatkan di dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim hadisnya sahih Suatu ketika Rasulullah bersama Mughirah ibn Syu'bah niki pergi suatu perjalanan di waktu niku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disiapkan oleh Mughirah satu wadah yang berisi berisi air untuk kepentingan wudhu Rasulullah. Diladeni sahabat niku. Sahabat ini ngladeni kok diladeni. Ngladosi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai nih niku di waktu melihat Rasulullah akan membasuh kakinya, Mughirah menanti di situ lalu mengambil napa muzahnya Rasulullah ingin dibuka. Arab dibantu untuk dicopot ke. Lalu Rasulullah mengatakan, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Tinggalkan itu wahai Mughirah. Eh wahai Mughirah, sebab aku memakainya kemarin dalam keadaan diriku suci. Jadi akhirnya pun beliau masuhi langsung lewat napa wau sepa sepatu. Nah ini ini menunjukkan dan ini luar biasa. Inilah khidmahnya para sahabat. Sahabat niku nek khidmah datang Rasulullah, oh Masya Allah, bitasdik temenanan. Bahkan kadu yakdadiluna ala wadu'ihi. Mereka-mereka itu do saling ngerebut rebutan dikatakan dalam satu hadis saling rebut-rebutan tentang bekas air wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Said Muhammad bin Alawi Al Maliki pernah menceritakan kisah satu riwayat itu. Rasulullah niku nek sumerep sahabat rebutan toyo niku pamane pamane pamane saya itu ngambil sak cawukan. Wes. Lah sing liyane ana sing ana sing rauman, ana sing jaluk sawukane terus ana sing dinggahno ngene. Rasulullah ikut merebut air tersebut untuk didumke ring wong sing ora kawa, ra kamu, ora ku ora kumanan. Ngaten niku. eh niku seperti itu. Jadi supaya rata. Mengapa? Karena waduknya Rasulullah barokah inilah barokah ki nang kene, jod dianggap ngultus ki iki sahabat ki keke iki. Mudeng nggih, eh, wah iku mengkultuskan sapa sing ngomong, kok mengkultuskan. Lho, Dul, bekas wudune Rasulullah iku nggih apa to, Dul? Suatu ketika tak riwayatakan satu hadis ada rombongan para priantun-priantun sing harap maca syahadat di depan Rasulullah. Karena akan masuk Islam. Di waktu niku mereka ini orang jauh. Saya kesupen tiang pundi ning pokoke orang jauh. Setelah manja sahadat, para sahabat yang baru masuk Islam ini matur sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, di tempat kami itu masih banyak tempat-tempat persembahan-persembahan. Masih banyak sekali nggon-nggon kanggo ibadah nggone agomo kami dulu. Lalu Rasulullah mengatakan, hancurkan itu semua. Lalu Rasulullah mengambil air wudhu, bekas air wudhunya Rasulullah diambil diwadahi satu wadah kecil gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, bawalah air ini, air bekas wudhunya Rasulullah. Lalu sebarkan di tempat-tempat itu bekas-bekas gon-gon pemujaan itu ciprat-ciprat nonongkono. Maka dengan ini tempat itu nanti akan berubah menjadi tempat yang barokah. Perlu sampai sampaikan secara syariah mlebu panggonan sing nang iku untuk ibadai selain wong Islam niku hukume makruh. Bukan haram neng makruh. Kenapa? Fihi majma'us syaiton. Alasannya yang bernama di dalam tempat persen napa peribadatan orang-orang lain yang napa peribadatan selain Islam itu tempat kumpulnya setan. Lah, panggonan sing niki mengke arep dipun rusak, arep dipun bubari kalih nggon tiang-tiang wau yang matur sama Rasulullah niki. Ketika itu adalah tempat persembahan per napa? peribadatan dan itu sudah adalah tempat kumpul ini bongso setan-setan itu maka dengan air tempat basuhan Rasulullah itu air bekas Rasulullah itu semua akan menjadi hilang dan akan menjadi barokah tapi di waktu itu ada sejarah yang menarik. Ya Rasulullah, airnya sekian ini. Sekecil ini. Mau diwadahi nggon wadah minyak nek cara sedikit ini ya Rasul. Kami ini orang jauh ya Rasulullah. Sedangkan tempat kami ini nanti akan melalui gurun pasir yang sangat panas. Gimana kalau nanti airnya ini habis ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, "Amidduhu bilma." Nek memang bayumu iku engko entek ilang, aku sing ngejoki dhewe. Lho, amiduhu bilma. Aja kuwatir kowe, santai dah, santai dah. Wis pokoke tekan ngomah jek kebak. Engko kok umpama ilang menguap, aku dhewe sing ngejoki. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngandel ngono ora ya ora patheken niki mukjizat. Nah ini bekas air wudhu lah termasuk. Apakah sekarang ini bekas air wudhu kita juga barokai? Wallah. Saya dulu pernah ngaji di tempat Maulana Simbah Kiai Makmun Ahmad. Beliau setiap disuwun untuk bahasa ngobati tiang nopo Wis pokoke namine njaluk barokah ngoten Itu diambilkan air di kulah yang dimana beliau setiap hari digunakan untuk wudhu. Nah, mungkin sampean wah bloboke dul ngono ya, nyon ngapunten kan, nyon <laughs> ya, ngapunten nek kula percaya barokah ketimbang bab ngono iku. saya lho ya saya secara pribadi percaya barokah nenek nah, nek dipikir niku tiang-tiang bangsa-bangsa ulama-ulama niku nek dipikir uripe kurang higienis tetapi barokah itu sampean kula tak tanglet enak ndi mangan nok piring karo rebutan nok nampan Allah Allah Allah Allah. Malah sing model-model yang sing jawab tergantung lawoke dul. Ana piring nek gur sambel tok ya enak nok nampan ning iwak pitik ngono ya. Iki ngomongke bab barokah, iku barokah sing bareng-bareng. Niku nek jeneng mangan yo kaya-kaya kurang higienis. Apa meneh nek alladzi fihi tangan-tangan al-gudekinu. Al gudigi gudigi ini lah, oh, masya Allah nalika nak pondok nu kancane tunggal konco bolo masak gudi kenarap dilarang wong konco. <laughs> Mangan bareng merinding kabeh. <laughs> Neng barokah wis ngandel mawon. Barokah, al barokah niku bahkan melebihi hal-hal itu semua. Aku ah, lah sampai nih maki-miki maki-miki, alah mentos wonten kanca sing ngurik arep mangan iki didoni sik ayo monggo sing derek ndar wong pondok iki macam-macam kok lho napa dosa ya jane nek dipikir ya Allah alam nggih saya ndak berani memastikan tetapi idu niku mboten mboten najis ini modelnya <laughs> ayo monggo sing derek dar Akhirnya nah, pada tunggal rai ke ya tambah dulu dulu. <laughs> Padha. Sisan dinge kendelan. Khok. Dan pun, jadi inti pun ngonton ya. Jadi seorang sahabat ketika ingin membantu mencopot tekan muzahnya Rasulullah, khufennya Rasulullah dilarang dahuma tinggalkan itu. Lalu wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal gadamaini. Syarat sepatu kulitnya itu haruslah sepatu yang menutupi tempat yang wajib dibasuh. Kaki niku sing wajib dibasuh pundi? Oh, wangwung wangwung wangwung ki tidak pengen nanya ora ya dunia mulai kemiren loro wa ghuslur rijlaini ma'al mirfaqaini eh ma'al ka'baini ya nyon ngapunten jadi pokoknya sepatunya niku sing nutup umpama niki kaki ada kemiren ada kemirennya itu lah iku sak ndure jadi nek oh, sepatune sak ngisore atau pas kemiren niku nggih mboten kudu sak ndure saya memiliki contohnya besok kapan-kapan tak bentakno Ning syarat sing nomor telu iki sing angel. Itu yang kedua, yang ketiga wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Sing nomor telu niku syarate kudu sepatu kulit sing memang nek digunakno kangge kangge bepergian wola-wali terus umpama umpama bepergian tiga hari to tiga hari di sini nanti ada pelanggaran nih. nek dige pepergian bisa dibasuh tiga hari maka selama tiga hari itu dige melaku terus itu mampu atau ketika di rumah digunakan sedino suwengi niku mboten ambrol lah gen kula niku sing kula gadahi niku kulit niku nek tangan-tangan nggih kadosipun mampu ning mungkin nek aspal model ngeten niki ya al jebrolu minal ambul amblongu niku Eh, zaman zaman teng zaman sampean kan pasir jadi umpama di zaman melampah niku mungkin ingat. Nah, zaman saniki aspal aspal, Mas aspal. Mas Wong saiki ku jaran sepatu ya, sepatunan kok no. sampean sumerep nah jaran niku anggere suarane keteplak keteplak keteplak lah iku sepatunan lah makane wong kok mlaku kok keteplak keteplak niku <laughs> aku rawani nerusno lho Wong kok mlayune buwander apa meneh nggo sandal kegeden ngenten ngomong ketepak ketepak ketepak. <laughs> Ketara wong ya wong desa nek aku nek jaran nang. Aku <laughs> ngomong-ngomong bab hewan niku kula winginane niku masyaallah. Nek wingi kula iku pengajian ping pindho nasib kula rada susah. Esuk-esuk jam 10 niku pengajian niku sangka Dinas Pertanian. Wah. Maranine telat. Jatai setengah sepuluh diparani jam sepuluh. Bapak kulo nggugah, nang nang nang, dijemput kulo, Dijemput puskesmas. <laughs> puskesmas. Loh, wonten napa, Pak? Lah kula buka lawang niku jebule tulisane puskeswan. Jadi <laughs> mobil khusus untuk jebuk kewan. <laughs> Aku tak pikir pikir ustaz dijebuk karo mobil hewan cacat jadi ana linggahane loro, ana teng burine ana nggon jebak gedhi ngono model nggon hewan-hewan nak ngono. <laughs> apa apa sih? Apa namanya? Kurungan. <laughs> Kurungan gede. ya iki, iki nek memang swara iki tekan Kudus yang paham wong Kudus ngono. ya subhanallah, kula niku mlebu wis rada mblenges niku. Ning mobil anyar gres tak tikal pikir aku wis memes ustaz diwadahi kewan dasar ya, <laughs> Alhamdulillah kula kelingan zaman kula ngaji mantek riyen wonten bahasa al insanu hayawanun natikut menungso niku kewan sing duwe akal. Oh, berarti aku ku ya hewan aku ya ngono. <laughs> Lho sing nemen niku bengi genten diundang pengajian iki bok. <laughs> Halah-halah iki aku genten puskes bok ya. Eh, eh, so bok bengi bok mana? <laughs> Iki mau aku meh mutung iki kok bok mana aku mau aku. Jenjen <laughs> ngapunten nggih. Anu, iya ngono. Kula nge-SMS nasep nasep nasib, nasib. <laughs> Panitiane kula SMS kalih sopir ini. Kula nek numpak bok ngeten iki kemutan Pangeran Diponegoro nembe gerilya. Ya wis nasib, nasib. Macane wong desa kaya kula niku numpak jas yo ya kademen lho ngeten niku. <laughs> Jan jan wis tekan omah yo ya kerokan. Ben? Nah, cara penggunaan penggunaannya itu kalau orang yang di rumah itu boleh memakainya satu hari satu malam. Tapi kalau orang yang bepergian tiga hari tiga malam, itu caranya. Nah, di sana itu penggunaannya itu menjadi batal, artinya tidak boleh lagi dibasuh, artinya kudu dicopot, lalu wudhu meneh lagi iso digunakno meneh. Tidak bisa terus kalau mengalami beberapa hal. Yang pertama bihol ihima dengan dicopot. Jadi jane jatahe durung sedina sewengi Durung rampung neng malah arep turu dicopot dhisik. Lah niku pun batal. Jadi wis sesuk nggunaknone kudu wudu maneh. Ora kena digunakno terus digunakno basuh meneh. Kudu nggunakno sistem awal yaitu dengan cara wudu dhisik nembe dinggo. Maksud nggih? Lalu ilmu dah. Yang kedua, pun selesai masanya. Selesai masanya. Jadi umpama jatah nong omah dina sewengi iku wis entek dina sewengi, maka kaya kudu dicopot. Ndak boleh itu dadi dibasuh maneh. Atau nek bepergian tiga hari tiga malam pun dicopot, kudu dicopot. Wes ora kena dibasuh meneh. Yang ketiga ma yujibul ghusla sesuatu sing wajibake adus. Lah nek wajib adus itu tidak boleh dibasuh. Jadi kudu dicopot dia didusi. Jangan dikira hal ini tidak ada manfaatnya. Kita berpikir kadang Pak Usura mungkin no Indonesia kedadian kaya ngonten. Mungkin panjenengan dengan kira ana sing oleh besan wong bojo kok oleh nang Arab Saudi ngono kan menawa menawa. Nggih, winginane wonten tiyang bogawe nak Jepang wae disenengi karo anake juragane kok. Nek sampean ujug-ujug kaji disenengi karo anake putune burae juragane piye? wah saya itu cinta pada Anda. nak kono kan akhirnya oh eh, muzak Mas, muzah. Nah, Aku nak kene kademen Dik, wis nek ngono tak gunakno muzah kae. Hmm. Ning ya Jawa ora mudeng. <laughs> Faslun ai hadza faslun wa itu tayammum. Nah, ini ya, maaf nggih, ada satu satu keterangan yang terakhir ini suatu ketika ini riwayat Imam Muslim dan nomor hadisnya 276 dikatakan Ataitu Aisyah dari sahabat Shureh ibn Hani. Suatu ketika aku mendatangi Aisyah, lalu aku matur sama Aisyah bagaimana cara menggunakan muzah tadi. Sayyidatina Aisyah menjawab, "Ikti aliyan fa innahu a'lamu bihadza minni." Wahai wahai wahai Shureh ibn Hani, datangilah Ali karena dia lebih tahu hal ini daripada diriku. Lah dulu Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa beliau pernah pergi bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pada waktu bepergian itu salah satu ayamin walayaliyahunna lil musafiri wa yauman walailah lil mugim Beliau pernah berkata pada waktu bersama-sama Ali dalam bepergian tadi, nek ono wong gunakno muzah dalam keadaan bepergian, maka itu memiliki kesempatan tiga hari tiga malam. Tapi kalau dia di rumah, maka dia hanya satu hari satu malam. Jadi niki gambaran niki boten sangka sapa-sapa, niki ungkapan ini dari Rasulullah. Di sini ada sebuah isyarah an-nafisah. Guru guru yang nek ngajar ngaji-ngaji fikih ngeten iki selalu memberikan catatan-catatan kecil di bawahnya. Diambil pelajaran-pelajaran nafisah yang manis, yang indah. Bagaimana akhlak Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Datanglah kepada Ali, dia lebih tahu daripada saya." Rien Mbah Ki Arwani, Kudus. Beliau seorang yang bagi ngualim fakih Qur'ane ndeles kitabe ndeles masya Allah. beliau suatu ketika ditanya tentang ilmu fikih beliau menjawab nek urusan bab fikih iki anu sampean sowan kono Mbah Turaihan di Kudus ada sahabat nama Turaihan Mbah Kiai Turaihan Az-Zuhri beliau seorang alim fakih Bahkan kalau setiap Bahsul Masail beliau adalah mustasyarnya dari ulama-ulama di sana. Wis angger Mbah Kiai Turehan kok wis dawuh ngono wis ya, liyane mengkeret. Wis pokoke ngerti nek niku wau hujah ngono mawon. Saking ngalime. Lah Mbah Kiai Arwane niku padha-padha ngalim ning modele ngeten niku. Tanyalah kepada Turehan. Ini hal-hal tentang fikih beliau yang lebih tahu. Jadi ulama-ulama itu memang beliau niku bukan maka dikatakan di dalam kifayatul agia salah satu alamat ulama-ulama yang ilmunya sampai kepada akhirat barokai adalah yang pertama wayakulula adri idalam yashula. Kalau memang dia merasa itu tidak mudah, dia akan mengatakan, oh saat ini saya tidak bisa menjawab. Saya nanti tak tanya dulu, saya nanti tak sinau dulu. Karena apa? Dia tidak mempermudah, ngati-hati, ora sok. Bahkan Yunyun Pangapunten termasuk alamat orang-orang seperti mereka. Imam Syafi'i radhiyallahu taala pernah suatu ketika ditanya sekian sekian ini jawaban, sekian ini jawaban. Lalu Imam Syafi'i menjawab hanya sebagian saja dan beliau ditanya, "Apakah engkau tidak tahu Imam?" Aku takut karena ketika aku akan menjawab itu di dalam hatiku mengatakan seolah-olah aku gumun kepada jawaban itu. Lalu beliau menghentikan jawaban itu. Tetapi ini kondisional. Karena salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkatama ilman bahwa syariku hufil ismi. uang sing ngumpet nong ilmu ya bolone di dalam urusan dosa salah ana wong arep ngombe arak. Sampean ditanya, "Bagaimana hukum membuat arak?" Wah, tak sinau sik ora mudeng. Lah iya kondisional. Nek wis ketara ngono sampean ngerti tur daruri banget ya dijawab. Kalau yang terjadi pada Imam Syafi'i ini karena ini akhlak urusannya. Mudeng nggih? Nah niku benten-benten. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah Balil insanu ala nafsihi basira. Yang tahu hati kita itu ya kita sendiri. Maka kalau memang itu kita tidak pernah ngerti, tolonglah jangan semudah-mudah kita gampang ke. Kira-kira, lu jawaban kira-kira ini syariat. Wataane, oh wataane, wataane iki piye? Lah terus ribet, Ya memang sakit bil hikmah ai bi adillatin muhakkamah dalil yang jelas jawab nek ora ya Nah sekarang ini kita dilanda oleh era-era baru di mana manusia dipermudah mempermudah untuk berijtihad. Seolah-olah mereka niku sudah wayahe. nyun ngapun ngapunten sangat. Lagi ngerti satu dua hadis yang lianera ra dipikir. Hei hei. Maksud nggih? Lah niki wonten melih sing nabrak-nabrake sahabat. Ada satu riwayat dari Aisyah, dari riwayat lain dari Ibnu Abbas berbeda. Lalu ditabrakke. Contohnya riwayat Aisyah tentang maca bismillah. Rasulullah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alhamdulillah alhamdulillah fi Di situ dikatakan Aisyah, Rasulullah niku nek salat membacanya alhamdulillah. Yang Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah niku nek salat macane bismillah terus ditabrakke. Yo anu, yo ya iki kudu dipentingke yo ya Aisyah ndek. Aisyah kan garwani Rasulullah, dia lebih dekat le. Keke iki hadis ini menunjukkan langsung bahwa Aisyah sendiri niku beliau mengatakan hal seperti ini takok Ali, artinya beliau sendiri tidak sok. Beliau sendiri tahu, oh, sing lunga-lunga kerep ngalami ke kemungkinan seperti ini. Itu loh Ali loh, sing biasa lunga-lunga karo Rasulullah itu piye mencak takonono. Ngono aja ditabrake. Maka di dalam di dalamnya di situ mengapa madhab Syafi'iyah tetap mengatakan bahwa bismillah itu harus dibaca maka beliau mengatakan karena bismillah itu ayat Al-Qur'an, ayat ayatnya Fatihah. Mengapa Aisyah mengatakan kok Rasulullah kalau sholat membaca alhamdulillah, di situ diberikan makna, diberikan tengah-tengah. Nopo? Yang dimaksud beliau membaca alhamdulillah adalah surah yang di situ ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan para sahabat mengatakan nek urusan bab timbang-timbangan yang justru pada pada urusan disiplin ilmu syariah atau ilmu fikih sing pokok adalah Abdullah ibnu Abbas karena ini memang istimewa nih dan di zaman Rasulullah adalah Abdullah ibnu Abbas yang mendapat doa Allahumma faqihhu fid Cerdaskan dia ya Allah dalam urusan agama. Jadi ngono hati-hati. Jadi pada prinsipnya Aisyah sendiri sewaktu-waktu beliau merasa kok kaya-kaya ratau tau langsung sangka Rasulullah, beliau memberikan perintah untuk orang yang bertanya, tanya kepada sahabat yang lebih berkompeten dengan hal itu. Jazakumullah mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau uh, izin nanya masalah yang tempat ibadah tadi. Ya. Karena saya pernah ngalami bukan melihat, ngalami sendiri Pak ya. Kebetulan saya uh, tugas di suatu tempat di pedalaman Irian Jaya. Oh. Jadi selama satu bulan kita ngendap, istilah ngendap di TNI Polri itu mendengarkan OPM yang sedang melaksanakan gerakan di malam hari ataupun OPM di, ini apa tuh Pak? Uh, pengadu keamanan. Oh. Jadi yang yang terjadi di Irian kan OPM. Oh iya iya. Bukan operasi paham menadu Pak, bukan. Iya, iya. Istilahnya itu. Jadi kebetulan sewaktu itu saya melaksanakan tugas di suatu tempat desa terpencil yang namanya Ubiyedetko, sedangkan polsek itu namanya Warubko. Untuk pembagian tugas kita ada di daerah Pupiyetetgo itu desa. Sedangkan TNI-nya ada di Kangewot. Jadi kebetulan saya satu regu di suatu tempat peribadatan non muslim. Jadi di gereja ya. gitu, Pak. Kebetulan kalau di Irian dibanding pedalaman Jawa sangat jauh. Ya istilahnya ini cerita sambil nanya. Karena sewaktu itu saya melaksanakan sholat kalau di pedalaman Irian Jaya, Pak, itu boro-boro lihat masjid. Musola pun tidak ada. Kita melaksanakan ibadah sholat itu di tempat gereja tersebut karena di lain hal untuk tempat wudhunya juga kita lari ke kali, kita melaksanakan tugas istilahnya orang perang kan was-was gitu Pak. Jadi mohon izin supaya bisa dijelaskan selama saya kurang lebihnya satu bulan itu ibadah kita ada di gereja itu nanti sedangkan melihat aja dah makruh apalagi melaksanakan itu oh. gimana pak mohon izin terima kasih niku dok ya itu ya, ya. nek masalah sholatnya itu tidak apa-apa jadi gini loh pada prinsipnya kalau saya katakan tadi masuknya itu tidak boleh Nah, karena apa? Karena di situ majma'us syaitan. Nah, saya tadi memberikan pemahaman dari pertanyaan panjenengan. Niki nyon ngapunten nanti bisa ditanyakan kepada dia yang lain atau ustadz yang lain. Panjenengan kan pada tingkah doruroh. Jadi memang tidak ada tempat kecuali tempat itu yang lebih aman kan gitu. Nah di situ apalagi doruroh karena doruroh doruroh niku tubihul Mahdura dan pada prinsipnya seluruh tempat di muka bumi ini adalah tempat di mana tempat itu dihalalkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Untuk Muhammad dan umatnya Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, saya tadi mengatakan tidak boleh masuk itu kenapa toh Pak? Pada prinsipnya di situ ada tempat-tempat di mana mungkin ada pemujaan, di situ ada pobongso bongso makhluk yang kita tidak tahu. Yang mungkin kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang mungkin akan menjadikan menggeserkan keimanan. Itu loh yang menjadikan makruh itu di situ. Ini nak kono kok sampean umpama malah amin saya umpama sampean malah Pak izin boleh baca Quran, boleh ha malah maca kan Nah, apalagi itu tingkah Doruro. Maka nanti bisa ditanyakan saya saya akan mengatakan seperti itu, nanti bisa ditanyakan kepada yang lain tapi pada prinsipnya asal tempatnya suci dan di Anda yakini tempat itu suci, mboten panggonan sing najis, ya kenging digunakaken kangge salat. Ngoten. Hei hei. Monggo sanesipun. Nggih, monggo. Ya gini aja lah Kita alaikum bidzuahir. Alaikum bidzuahir niku hukume Anda melihat di situ ada kotoran najis napa mboten? Mboten. Ya mboten wonten ya mboten. Alaikum bidzuahir urusane zahir. Apa mripate sampean ningali sampean weruh ya iku najis nek ora ya ora ngono Saya tadi akan mengembangkan bahasa karena di situ ada tingkah darurat. Nggih, tikah darurah sing memang di situ isane aman kan di tempat-tempat peribadatan biasanya. Nah, nek beda nek sampean ngeten iki jarak salat prono lah niku ya. Jenenge al nekatu. Monggo sanesipun. Nek kula jawabane spesial panjenengan mugi-mugi mawon ditampi kali Gusti Allah. Ngono ora kok aku ngarani sah mboten mugi-mugi mawon. Kok amin iki. Ya. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah e, eh, sholat sunat di rumah itu kalau kita membeli sepatu baru atau sandal baru itu e, kalau kita mau melaksanakan sholat sunat kita pakai itu kan ada sunahnya juga itu dibasuh dengan air semua apa waktu pembelian itu langsung kita pakai itu yang pertama kemudian yang kedua kalau muzah kita, tadi ya muzah tadi ini Ya sepatu dengan sandal itu, itu kan dua-duanya. Nek sepatu biasa ya ndak ndak ndak. Ndak ndak boleh itu. Ndak boleh ya, tapi kan pelanggarannya kan kudu perkara sing nek dige mlaku ping selama perjalanan tiga hari tiga malam umpama dige mlaku niku mungkin. Jadi kira-kira ora jeblong. Terus dige mlaku. Lalu kudu sing nutupi panggonan untuk kita buat wudu. Jadi yaitu dari mulai kemiren niki nutup mata kaki sak pendur aja pas nek pas niku mesti tetap kebuka sak pendure jadi maka contohnya muzah sing kula gadahi niku nggih rada dawa sithik ngono nah di situ jadi nek sandal yo ya aja tetep dibasuh wong kudu ketutup rapet dan itu pun kudu dengan cara-cara sing khusus yang seperti saya katakan tadi terus yang kedua itu masalah hutang Pak eh sinten sing gadah <laughs> pun jujur saja nih ya Gimun ya terus saya, akan ojo dijawab terus. <laughs> Dulu pernah kerja sama orang itu kan istilahnya kita tuh pinjam tapi keluar dari pekerjaan itu sampai sekarang belum lunas itu. e, kita belum e, melunasinya. Nah itu seandainya kita itu datang kepada orang yang kita kerja itu seandainya meminta per, meminta maaf saja itu apakah sudah cukup itu? Terima kasih. Iya. Yeah. Hutang adalah hutang itu semua berkaitan kepada akad pertama. Pak kula utang, ya utang. Pak kula nyileh, ya padha utangnya Pak jaluk tulung lah Itu sik. Jaluk tulung itu bimakna dia kan? Jadi yang sorry sing memang kata-kata Anda utang ya utang sampai kapanpun itu utang. Lalu sekarang saya sudah tidak menjadi ya aku dureng omai nyaur atau minta dibebaskan. Bukan minta maaf. Iki urusannya orang ngambleng-ngamblengan kok, iki urusannya utang. Pak, tolong utang saya kepada sampean kalau bisa mbok diikhlaskan, Pak. Oke, tak ikhlas no. Itu. Ye, nek sager Nah, ya, pada kaitannya masalah utang, maaf, ismah yusmah laga. Kadang kita sebagai orang muslim harus memiliki kaidah seperti itu. Oh supaya orang ora gampang loro hati. Ismah yusmah laka. Ringankan orang, mudahkan orang, kamu akan dikasih kemudahan oleh Allah. Nah kadang nek wis urusan kados ngeten-ngeten iki niku intine Mas, intine kula namung matur jadilah yang terbaik dalam hidup. Sing ngutangi ya sing apik, sing ngutang ya sing waras. Zaman saiki loro-lorone ya kurang waras kabeh. Sing diutangi njaluk renten dadi rentenir. Njaluk diundaki. Sing utang moh nyaur. <laughs> Loh, iki kok orang mbok cicil to kendaraan? Anu Pak, kira-kira pun lunas kok. Kok kira-kira wis lunas jare. Oh iki regane rong yuta, Pak. Masa aku kon bayar petang yuta. Lah iki ki jadi dadi mumet kan ngenten-ngenten iki lho padha ora e. Maka yang tidak boleh niku kredit seperti itu ning dua nama kan. Pokoknya nek sampean mengatakan iki bakal tak sahur satu bulannya 200, yo 200 sampai sak rampunge. Umpama kok nganti umpama umpama niku nyuwun pangapunten mawon. Durung sampai 200 kok montore sampean hilang ya tetep kudu sak rampunge iku mau. Ya tetep, jadi bahasane utang ya utang gitu. Sing hati-hati. Lah lalu Pak umpama umpama nih saya kembangkan menjadi masalah yang lain. Sing wong sing tak utangi mati piye Pak? Dibayarkan kepada ahli warisnya. Nek mati kabeh Pak kena sumiati. tsunami ya, sumiati. Mbah. Mau mati kabeh Pak. Caranya kalau di dalam beberapa di dalam eh, kitab kalau tidak salah Sulam Taufik ada di situ ada pengalaman tentang maksiat itu maka sejumlah uang itu kasihlah kepada fukorok masakin untuk engkau sedekahkan yang engkau niatkan untuk istibrok minallah. Seolah-olah engkau berkata seperti ini, ya Allah, aku sedekahkan ini, aku hadiahkan ini semua untuk almarhum siapa yang Anda utangi tadi. Ya Allah, mudahkanlah urusanku nanti dengan dirinya di akhirat. Bahkan di dalam sulam taufik itu ada keterangan, yang paling muat Nek dolim karo wong iso jaluk ngapura ataupun lewat cara seperti tadi sing paling angel niku nek dolim karo kewane pangeran dosa dosa sampean duwe jaran mlakune kurang buanter tuh mbok keplaki ning sampe nglarake ora gur pemberitahuan ora wampung ning karo ganden sisan tuang sisan buanter sisan terus benyun ngapunten <laughs> anune napa sampean sonyok karo napa sonyok ngendi Sosok niku dijos, dicos ya dicos karo geni. Tuwon mluwayu ngoten. Mboten kenging. Lah niki dikatakan di dalam sulam tahwik fahadha muskilon jiddan. Dosa sing model ngene iki lho, wangil banget urusane. Sebab itu Allah Allah sendiri akan turun tangan bab itu. Nek ora awake dhewe njaluk ngapura, arep njaluk ngapura karo sapa? Wong kewan ki ora iso njaluk ngapura. Pranjaran. Maafkan cidaku ya. Jarane yang jawab sesama jaran jangan gangguan. Ngono lho, mudeng ya. Nanti hati-hati wis niku mawon mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.